bekal iman yang makin kuat dan ketakwaan yang makin meningkat di bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Maulid ini layak kita renungkan bagaimana cara kita mencintai Nabi, bagaimana cara kita memperingati Maulid Nabi, dan bagaimana cara berkehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum untuk mencintai Nabi sebagaimana kita mencintai apapun setidaknya ada tiga pertama mesti sering menyebutnya kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi sering sebut namanya dengan membaca sholawat walaupun membaca sholawat untuk Nabi sesungguhnya yang untuk Nabi hanya sekali tapi yang kembali kepada kita sepuluh kali man sholla alaiya salatan sallallahu bihi ashron al hadis au hakadha qol yang maknanya siapa yang membaca salawat sekali untuk saya maka Allah akan melipatkan sepuluh kali padahal salawat itu adalah intinya rahmat dan keselamatan yang kedua kalau kita cinta kepada Nabi atau cinta kepada siapapun tentu kita berkeinginan bagaimana supaya yang kita cintai senang yaitu mengikuti apa yang dia senangi. Tentu yang disenangi Rasulullah SAW adalah kita taat kepada Allah, kita senang kepada Allah, kita patuh kepada Allah. Kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni bekumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian semuanya senang kepada Allah, maka ikuti saya, Rasulullah. Maka Allah pasti akan mencintai kalian semuanya. Dan yang ketiga, siapapun mencintai apapun dan kita mencintai Nabi atau siapapun tentu harus berani berkorban berani meninggalkan hal-hal yang kita tidak yang orang yang kita cintai tidak senang padahal kita suka sekali itulah pengorbanan yang mestinya kita persembahkan untuk kecintaan kita kepada Rasulullah yaitu meninggalkan apapun yang Rasulullah tidak senangi walaupun mungkin kita senangi yaitu apa saja yang dilarang Allah SWT itu kecintaan secara umum. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Contoh paripurna dalam segala aspeknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan kebaikan bagi orang yang ingin selamat dunia akhirat. Keteladanan Rasulullah adalah total, konferensif paripurna. Hanya memang dalam tiga kategori. Ini yang penting saya terangkan. Sayang memang waktunya sangat singkat. Perlu diperhatikan agar kita tidak menjadi pecinta Nabi secara membabi dan buta lagi babi itu kalau jalan lurus terus tidak bengkok-bengkok buta pisan sudah nabrak-nabrak itu cinta kepada Rasul harus tetapi harus tahu klasifikasinya agar kita tidak menjadi fanatisme buta taklid a'ma itu tidak baik mengikuti Nabi baik tapi mengikuti Nabi secara buta tentu akan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang pertama uswah keteladanan Nabi dalam bidang ta'abbudiyah al-uswah at-ta'abbudiyah contoh bidang ritual peribadatan ini wajib kita contoh harus kita contoh tidak boleh menawar memang kemungkinan Nabi memberi contoh tidak satu tapi yang penting harus kita contoh dari Nabi hal-hal yang terkait, terkait peribadatan harus kita contoh Nabi tidak kita boleh ngarang sendiri walaupun itu lebih baik menurut kita. Sekedar gambaran saja, ruko atau sujud itu ada bacaan. Seingat saya ada 15 macam bacaan. Panjenengan boleh milih yang mana? Boleh subhana rabbiyal a'la kalau sujud. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli dan sekian banyak bacaan lagi kira-kira 15 bacaan sujud itu. Jadi tidak boleh lalu kita ngotot sing bener iki. Nek gak ini salah. Ndak contoh Nabi banyak. Tetapi kita tidak boleh ngelancang Nabi sujud membaca Quran. Sak katami bisa, ndak boleh. Walaupun membaca Quran itu jelas sangat utama tapi tidak boleh dibaca dalam posisi sujud atau rukuk karena ada contoh Nabi yang berbeda itu satu gambaran betapa sesungguhnya wilayah ritual, wilayah peribadatan memang harus nyontoh Nabi, tapi Nabi pun memberi contoh juga macam-macam. Gambaran gampang yang lain adalah tasyahud. Ada yang sejak pertama memang sudah duting, sudah menunjuk. Ada yang tatkala Allah saja digerakkan. Ada yang tatkala illallah saja mulai. Ada yang la saja hanya hanya la asyhadu alla ilaha illallah selesai. Pilihannya banyak. Kita tidak usah fanatik dalam hal ini. Memang wajib mencontoh. Tidak boleh lalu asyhadu Allah sambil begini. Tidak boleh. Ya harus hanya sesuai dengan contoh Nabi, tapi boleh memilih macam-macam yang dicontohkan Nabi. Dan ini kalau diuraikan bisa satu dua jam untuk wilayah ta'abudiyah, wilayah ritual. Yang kedua, al-uswah al-ijtimaiyah. Keteladanan sosial, kemasyarakatan. Ini baiknya dicontoh tapi boleh dikembangkan. Hukumnya sunnah. Tetapi boleh kita kembangkan. Sekedar gambaran, Nabi sholatnya ya sholat seperti biasa ini, tapi waktu itu tidak ada pengeras suara Apakah lalu sekarang, oh kalau ingin contoh Nabi jangan pakai pengeras suara. Dulu khutbahnya juga tidak pakai pengeras suara, memang belum ada. Atau waktu Nabi sholat itu waktu itu pakai, bukan pakai. Masjid Nabi itu tanah biasa. Apakah lalu sekarang keramik tidak boleh? Boleh. Itu wilayah sosial kemasyarakatan yang bersifat umum seluruh dunia. Mendunia. Jadi pengembangan-pengembangan wilayah sosial ijtimaiyah asal tetap dalam patron-patron islami boleh jadi jangan lalu kita menyatakan pokoknya harus sama persis dengan nabi kita nanti menjadi rigid dan picik sementara nabi berada di Arab dan berdakwah untuk seluruh dunia yang kebiasaan-kebiasaannya berbeda dan pengembangan juga begitu hebat. Sekarang di Masjid Nabawi, Masjid Nabi sendiri, juga Masjid Haram, itu juga sholatnya pakai alas karpet, keramik, pakai speaker, dan berapa perangkat macam-macam. Masa lalu kita masih sekarang kembali kepada kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan bahwa sholat yang sah hanyalah yang di atas tanah biasa. Karena contoh Nabi begitu. Allahu Akbar. Yang ketiga dan terakhir adalah al-uswah as-saqafiyah. Keteladanan Nabi bidang kultural, budaya. Dan kalau bicara budaya mesti budaya Arab wong Nabi orang Arab. Dan itu hukumnya mubah saja. Boleh ikut, tapi tidak ikut juga tidak apa-apa, jangan ngotot. Nabi pakaian Arab itu jubah Lalu sekarang supaya sama dengan Nabi pakai jubah. Iyalah kalau-kalau kalau sholat mungkin bagus. Nah, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Pakai celana makruh, oh tidak. Apalagi lalu di tempat-tempat yang kumuh atau yang bedok-bedok meluku, garu, macul pakai jubah. Jubah putih bisa. Nabi memang jubahnya putih. Atau pakai sorban. Iya, Nabi pakai sorban di Arab memang Kadang-kadang kita bolehlah niru. Tapi tidak boleh fanatik nek gak pakai serban ndak sah atau ndak afdol, ndak utama. Oh, tidak. Apalagi kalau soal makanan. Saya sempat di Arab 6 bulan tuh mencret terus gara-gara makanannya Arab, ndak biasa. Perut saya ndak adaptif, ndak cocok. Lalu apakah kita supaya ikut Nabi persis makanan yuk ya roti yuk ya kurma leh makan pakai jari tiga ada hadisnya memang kalau bicara hadis ada itu tapi itu sakofi kultural lah nek makan jenang gue driji telu ya apa caranya ini masalah akademik harus kita bicarakan secara terbuka maaf saya pernah di kantor saya pasca sarjana dikunjungi seseorang yang maaf saja pakai pakaian betul-betul kira-kira mirip pakaian Nabi kemudian menyerahkan fotokopi yang setelah saya baca intinya keutamaan memelihara jenggot karena saya memang tidak pelihara jenggot waduh sesungguhnya andai kata saya marah saya marah sangat tersinggung seolah-olah dia menganggap saya tidak tahu hadis itu seolah-olah saya ini dikritik bahwa ini tidak sesuai nabi tahu saya ada hadis itu tahu tapi itu wilayahnya wilayah sakofi saya waktu di Arab selama di Arab memang pelihara jenggot karena di sana diwajibkan sih kalau kita dapat beasiswa dari Arab Saudi kok tidak melihara jin, kok dipotong beasiswanya. Tapi tak pikir-pikir setelah saya di Indonesia nguji jenggot, wong jenggotnya ini. Ya, saya lebih ganteng tidak pakai jenggot daripada pakai jenggot kan. Bagi orang Arab, orang-orang yang memang gennya gen Arab, rambutnya ketel, lebat, wah ngingu jenggot itu tambah gagah. Dan itulah hadis yang dimaksud. Aful liha wa um, wa, wa susarib. Memang ada itu hadisnya. Biarkan jenggot dan rapikan brengos. Tapi nek wong Indonesia pawaane gak paten duwe rambut jenggot dingu. Kira-kira karo mbek itu mirip-mirip saja itu. Boleh tetap saja silakan pakai jenggot atau pelihara jenggot tapi jangan salahkan yang tidak pelihara jenggot itu masalahnya sampai dikirim fotokopi seolah-olah saya salah seolah-olah saya tidak ikut Nabi Allah Akbar itu soal takofi bahkan mohon maaf mestinya mestinya tapi ini menjadi wacana yang sangat kontroversial mestinya sekali lagi poligami nikah lebih dari satu itu justru sunnah nabi perintahnya ada setidaknya beritanya di Quran wong fangkihu ma atau balakum nisa fankihu itu fi'il amar kok perintah kok nabi melaksanakan para ulama mencontoh kenapa sekarang seolah tabu dengan poligami Baru setelah ada film ayat-ayat cinta kayaknya ngedong juga dikit-dikit. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita fahami Islam ini secara paripurna, jangan parsial, jangan seperti melihat gajah hanya didelok buntut itu apa kakinya saja atau belalainya saja. Keseluruhan kita lihat kemudian kita pondok-pondok kita kategoris agar kita berpikirnya bisa proporsional. Mana yang harus kita contoh dari Nabi secara mutlak, mana yang boleh pilih dan mana yang boleh iya, boleh tidak. muka muka kita menjadi hamba Allah yang cinta Nabi, cinta Rasul, mencontoh beliau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, mentaati Allah dan Rasulnya agar kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan akhirat.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 beragama Islam mengikuti agama yang didakwakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya dalam kehidupan ini kita mencintai dan mencontoh Rasul mencintai secara umum sering kita baca sholawat kepadanya kita taati apa yang diperintahkannya dan kita patuhi juga apa yang dilarangnya ini cinta secara umum secara khusus mari kita contoh Nabi contoh ritual wajib kita ikuti tidak boleh kita tambah-tambah tapi kita boleh memilih mana yang kita senangi, mana yang kita sukai, di antara contoh-contoh ritual uswah ta'abbudiyah ada yang kedua contoh sosial uswah ijtimaiyah yang kita boleh mengembangkannya sebaiknya meniru tapi tidak harus patron patronase seperti itu boleh kita kembangkan boleh kita adaptasi yang ketiga uswah thaqafiyah contoh kultural kebudayaan boleh kita tiru, boleh juga kita tidak tiru. Tetapi yang pasti dalam kehidupan ini kita harus mengikuti Nabi sesuai dengan kemampuan maksimal kita dan mencintai Nabi sesuai dengan kemampuan maksimal kita dan tentu kita berharap moga-moga kita menjadi hamba Allah yang bersama Nabi menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aman sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah ighfir lil muslimina wal muslimat wal muminin wal mu'minat al ahya'i min wal Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama Rabbana shighara. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina وبارك لنا في ذرياتنا يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر